Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaih Kama yuhibbu rabbuna wa yardah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala Kita akan melanjutkan Pembahasan Pembahasan Kitab Tauhid memasuki bab yang ke-65. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata dalam kitab tauhid babun la yustashfa'u billahi ala khalqih bab tidak boleh meminta syafaat dengan Allah atau dengan menyebut nama Allah kepada makhluknya Bab tidak boleh meminta syafaat kepada makhluk Allah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab ini penulis rahimahullah hanya menyebutkan satu hadis. Beliau berkata An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im Beliau adalah salah seorang sahabat yang termasuk pembesar Quraisy. Beliau masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan wafat tahun 57 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala beliau berkata, Jaa A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus waja'al iyal waja'al iyal wahalakatil amwal wahai Rasulullah tenaga kami telah melemah keluarga kelaparan dan harta-harta musnah maksudnya karena kekeringan fastaski lana rabbak maka mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu fa inna nastashfi'u billahi 'alaik sesungguhnya kami meminta syafaat dengan Allah kepadamu wa bika 'ala Allah dan minta syafaat kepada Allah denganmu Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah. Subhanallah." Beliau bertasbih dua kali. Maha suci Allah, maha suci Allah. Bahkan kata Jubair, "Famazala yusabbih." Beliau masih terus bertasbih hatta urifa dzalika fi wujubi ashabihi sampai hal itu diketahui di wajah para sahabat beliau. Maksudnya para sahabat memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, atadri Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, kepada Arab Badui ini, celaka engkau. Tahukah kamu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Sesungguhnya urusan Allah lebih besar daripada yang engkau sebutkan. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak boleh meminta syafaat dengan Allah kepada salah seorang dari makhluknya. Wadhakar al-hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis secara lengkap, rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan menyebutkan lima pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dari penjelasan Syekh Al-Alama Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Tetapi perlu saya jelaskan juga hadis ini dilemahkan oleh banyak ulama. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Menganggap hadis ini lemah. Akan tetapi lima pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al Fauzan dalam hadis ini itu didukung juga dengan dalil-dalil lain yang sahih. Jadi kita hanya akan mengambil maknanya yang benar. Dan secara umum makna yang terkandung dalam hadis ini benar. Walaupun hadis ini lemah. Pelajaran yang pertama diharamkannya meminta syafaat dengan Allah kepada makhluknya jadi kalimat Aku meminta syafaat dengan Allah kepadamu Atau aku meminta kepadamu syafaat dengan Allah Atau dengan nama Allah Maka jemaah sekalian Kalimat seperti ini terlarang Kenapa demikian? Karena yang memberi syafaat itu yang memberi syafaat itu atau yang meminta syafaat atau yang namanya digunakan atau yang namanya digunakan untuk minta syafaat itu biasanya lebih rendah dari yang diharapkan syafaatnya. Seharusnya Ketika kita minta syafaat, kita sebut nama orang yang lebih rendah daripada yang dimintai syafaat. Mungkin untuk pendekatan makna, kita berikan contoh syafaat di dunia. Karena jemaah sekalian, syafaat dalam syariat itu ada dua macam. Syafaat di dunia, dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat maka kamu akan mendapatkan pahala. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Kalau ada orang minta tolong kepada kita, maka hendaklah kita bantu. Kalau kita tidak sanggup membantu, maka berilah syafaat. Berilah syafaat. Misalkan ada orang mau pinjam uang. Ada orang mau pinjam uang kepada kita. Maka kita berikan pinjaman kepadanya. Kalau kita punya uang, tapi kalau kita tidak punya uang, kita masih bisa membantunya dengan cara memberi syafaat. Bagaimana caranya? Mungkin kita punya kenalan orang yang punya kelebihan rezeki, kita bicara kepadanya. Tolong pinjamkan uang kepada saudara kita ini. Maka dia pun meminjamkan uang kepadanya karena kita memberi syafaat. Itulah yang namanya memberi syafaat. Iya. Kita minta tolong kepadanya. Nah, jemaah sekalian, biasanya disebut min memberi syafaat. Maka yang memberi syafaat itu adalah yang derajatnya lebih rendah kepada yang dimintai syafaat atau kepada orang yang dimintai tolong tadi. Kalau derajatnya lebih tinggi, itu namanya bukan memberi syafaat, tapi memerintahkan. Nah, tadi kasus yang sama, kalau saya tidak punya uang, datang kawan saya, pinjam uang kepada saya. Lalu anak saya mampu, maka saya bilang kepada anak saya, pinjamkan dia uang. Itu namanya perintah. Bukan memberi syafaat. Bukan memberi syafaat, tapi perintah. Kenapa perintah? Karena posisi saya lebih tinggi daripada anak saya. Kalau dibalik, anak saya minta tolong saya memberi pinjaman kepada temannya maka itu namanya anak saya memberi syafaat kepada dia posisi yang memberi syafaat ini lebih rendah yang dimintai syafaat lebih tinggi yaitu orang tua oleh karena itu jemaah sekalian ketika nama Allah digunakan untuk meminta syafaat maka seakan-akan Allah itu lebih rendah daripada yang dimintai syafaat. Jadi tentunya itu terlarang. Kenapa terlarang? Karena mengandung makna Allah lebih rendah daripada makhluk. Kesimpulannya adalah seluruh ucapan yang mengandung perendahan kepada Allah atau yang memiliki makna Allah lebih, rendah daripada makhluk harus kita hindari karena itu mengurangi kesempurnaan tauhid kita bahkan bisa menghilangkannya sebab hakikat tauhid adalah pengagungan kepada Allah hakikat tauhid adalah pengagungan kepada Allah dan penghinaan diri kita di hadapan Allah. Inilah jemaah sekalian hakikat tauhid dan juga hakikat penghambaan. Makanya ibadah itu secara bahasa maknanya adalah al-khudu wa tadallul. Ketundukan dan penghinaan diri. Dan orang Arab biasa mengatakan Torikun mu'abbad Jalan Yang rendah Artinya jalan itu diinjak-injak oleh orang Itu makna ibadah secara bahasa Dan makna bahasa dengan makna syariat Memiliki Kesamaan Makna syariat juga begitu Ibadah itu adalah ketundukan dan penghinaan diri kita di hadapan Allah. Inilah hakikat ibadah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan merendahkan diri kita di hadapannya. Oleh karena itu, semua kalimat yang mengandung perendahan kepada Allah atau memiliki makna Allah lebih rendah daripada makhluk harus kita hindari dalam ucapan kita. Termasuk ucapan kita sehari-hari. Termasuk ucapan kita sehari-hari. Kalau kita rasa ucapan itu mengandung perendahan kepada Allah, tidak memuliakan Allah, maka sepatutnya kita hindari. Baik. Ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kewajiban mensucikan Allah dari apa yang tidak layak baginya. Inilah arti ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Maka jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ucapan maha suci Allah mengandung dua makna. Yang pertama, subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa kita ucapkan subhanallah jemaah sekalian? karena kita membersihkan dari diri kita perbuatan dosa syirik kepada Allah. Sebab dosa syirik itu adalah penghinaan kepada Allah, perendahan kepada Allah. Makanya harus kita sucikan Allah. Maksudnya kita bersihkan dari akidah kita semua bentuk kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat berbuat syirik, lalu dia ucapkan subhanallah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, berarti dia tidak amalkan. Dia tidak amalkan zikir yang dia ucapkan. Sebab jemaah sekalian, syirik itu adalah perendahan kepada Allah. Kenapa perendahan? Karena menyamakan Allah yang maha tinggi dengan makhluk yang rendah. Dan itulah hakikat syirik. Para ulama menjelaskan definisi syirik taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Ini definisi syirik. Saya ulangi, syirik itu artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Selain Allah itu siapa jemaah sekalian? Makhluk. Semua selain Allah namanya makhluk. Kalau kita samakan makhluk dalam perkara yang khusus bagi Allah, maka itulah namanya syirik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud perkara yang khusus bagi Allah? Maka yang khusus bagi Allah itu ada tiga. Yang pertama rububiyah. Contohnya apa? Syirik dalam rububiyah. Ketika seorang meyakini ada selain Allah yang mencipta atau menguasai alam ini atau sebagiannya atau ikut mengatur alam ini atau sebagiannya ini namanya syirik dalam rububiyah. Makhluk itu dia serupakan seperti Allah yang ikut mencipta atau menguasai dan mengatur alam ini. Yang kedua, syirik di dalam uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Artinya ibadah. Kalau ibadah kita atau salah satu dari ibadah kita kita berikan kepada selain Allah, itulah namanya syirik dalam uluhiyah. Kenapa itu syirik? Karena ibadah adalah hak Allah yang khusus bagi Allah. Ketika kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, maka kita telah menyamakan dia dengan Allah. Kemudian yang ketiga, syirik di dalam al-asma wa sifat Sering saya berikan contoh Syiriknya orang-orang Nasrani Di samping mereka syirik dalam ibadah Menyembah selain Allah Mereka juga syirik dalam asma wa sifat Syirik dalam nama Allah Yaitu mereka namakan Allah Bukan dengan namanya yang sebenarnya Mereka sebut Allah dengan Bapak Nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk. Lalu mereka sematkan nama itu bagi Allah. Maka mereka telah samakan Allah dengan makhluk. Dan syirik mereka dalam sifat Allah. Yaitu mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Yaitu punya anak. Mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk yang punya anak. sebaliknya. Kalau yang dilakukan Nasrani, Allah disematkan kepadanya sifat makhluk. Bisa jadi juga syirik dalam sifat itu sebaliknya. Sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Contohnya, Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Kalau ada seorang mengatakan, tangan Allah seperti tangannya Nabi Muhammad atau seperti tangannya fulan maka ini contoh syirik dalam sifat Allah betul kita harus mengimani Allah punya tangan tetapi Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat maka tangan Allah adalah tangan yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan di sini ada dua yang menyimpang. Yang satu menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, satunya lagi tidak mau mengimani Allah punya tangan. Dua-duanya sesat. Yang benar akidah ahlus sunnah, akidah Nabi dan para sahabat mengimani Allah memiliki sifat-sifat zat. Walaupun namanya, penamaan terhadap zat itu sama dengan penamaan sifat pada makhluk. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Tapi tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Baik, ini jemaah sekalian, contoh-contoh kesyirikan dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka ketika kita ucapkan subhanallah, kita bersihkan Allah dari kesyirikan dalam diri kita. Makanya orang yang berbuat syirik berarti dia menghina Allah. Karena syirik itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah yang maha besar dengan makhluk yang kecil. Allah yang maha tinggi dengan makhluk yang rendah penghinaan. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa syirik itu adalah dosa terbesar. Mungkin sebagian orang masih belum bisa pahami. Kenapa syirik itu adalah dosa terbesar? Yang lebih besar daripada membunuh. Padahal syirik mungkin tidak merugikan orang lain. Tapi dia lebih besar daripada dosa merugikan orang lain lebih besar daripada membunuh, mencuri, minum khamar, makan riba. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam perbuatan dosa syirik terkandung penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik ini makna subhanallah yang pertama. Mensucikan Allah dari kesyirikan. Makna yang kedua, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat As-Sofat ayat 159. Apa artinya jemaah sekalian? Kita sucikan Allah dari pensifatan yang tidak layak kepada Allah. Apa itu pensifatan yang tidak layak kepada Allah? mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang bukan sifat Allah. Maka ini adalah pensifatan yang tidak layak bagi Allah. Contohnya jemaah sekalian, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Ini pensifatan mereka terhadap tangan Allah. Mereka bilang tangan Allah terbelenggu. Maksud mereka apa? Pelit. Maka Allah membantah mereka. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan sesungguhnya tangan Allah terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Selalu berinfak sesuai kehendaknya. Jadi jemaah sekalian, perhatikan ucapan orang Yahudi, perhatikan pula bantahan dari Allah. Orang Yahudi mengimani Allah punya tangan. Tapi mereka juga mensifatkan tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membantah mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, yang Allah bantah kepada mereka keyakinan Allah punya tangan atau keyakinan tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Allah tidak membantah keyakinan mereka, Allah punya tangan. Jadi Allah membenarkan keyakinan orang Yahudi, Allah punya tangan. Sekarang bandingkan dengan orang yang mengaku muslim, dia tidak percaya Allah punya tangan. Ini sebenarnya lebih parah daripada Yahudi. Allah tidak membantah Yahudi atas keyakinan mereka Allah punya tangan. Yang Allah bantah keyakinan mereka tangan Allah terbelenggu. Jadi dua-dua ini pensifatan yang tidak pantas kepada Allah. Mengatakan tangan Allah terbelenggu dan mengatakan Allah tidak punya tangan. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sucikan Allah dari dua pensifatan ini. Inilah jemaah sekalian pentingnya kita mengimani nama-nama dan sifat Allah seperti yang diimani oleh para sahabat dan pengikut mereka dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah agar kita bisa mengamalkan zikir yang selalu kita ucapkan ini yaitu subhanallah baik ini pelajaran yang kedua pelajaran yang ketiga kata syekh ingkarul munkar wa ta'limul jahil keharusan kita mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang belum tahu. Inilah selalu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau melihat kemungkaran kecuali beliau mengingkarinya. Dan bahkan beliau telah menegaskan bahwa pengingkaran terhadap kemungkaran itu juga termasuk ukuran keimanan kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Faman lam yastati fabilisani. Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya dia tidak punya power, dia tidak punya kuasa untuk merubah dengan tangannya, maka minimal dengan lisannya. Dia masih bisa berbicara, masih bisa menasihati. Faman lam yastati fa Kalau tidak mampu juga dengan tangannya, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran itu dengan hati. Apa artinya dengan hati jemaah sekalian? Artinya dalam hatinya harus dia benci kemungkaran itu. Dan Nabi SAW mengatakan, Wadhalika adu'aful iman. Itulah tingkatan iman yang paling rendah. Sekedar benci dalam hati. Tidak berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini tingkatan iman kita. Tapi perlu kita juga ingatkan, merubah kemungkaran itu ada aturannya. Tidak boleh kita merubah kemungkaran lalu memunculkan kemungkaran yang lebih besar maka harus kita pelajari, pertimbangkan apa yang hendak kita lakukan, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih besar. Baik. Begitu pula mengajarkan orang yang belum tahu. Orang belum tahu, jangan kita tinggalkan dia. Jangan kita hanya bisa menyalahkan dia, tapi kita tidak berusaha membimbingnya. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau ada orang berbuat salah, beliau berikan bimbingan yang terbaik. Pelajaran yang keempat, jawazul istishfa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Bolehnya meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup. Bagaimana caranya minta syafaat kepada beliau? bi an yatluba minhu ayadu Allah fi qada'i hajatil muhtaj yaitu caranya minta beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan kebutuhan atau permohonan orang yang membutuhkan li'annahu mustajabud dakwah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mustajab doanya jadi itu jemaah sekalian arti minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, yaitu minta didoakan. Dan ini boleh. Ini dibolehkan, minta didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Amma ba'da mautihi fala yutlabu minhu dzalik. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak boleh lagi minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah wafat. Dan tidak ada satu dalil pun orang yang sudah wafat bisa mendengarkan ucapan orang yang masih hidup tatkala memanjatkan doa. Memang ada dalil, tapi yang lain seperti ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan pergi meninggalkan kuburannya, maka dia mendengarkan langkah kaki mereka. Oleh karena itu kita wajib mengimani seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Dia bisa mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Jangan kita tambahi. Dia juga bisa mendengarkan percakapan mereka. Dia juga bisa mendengarkan tangisan mereka atau doa mereka. Ini namanya kita menambah-nambah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sebatas itu saja kita imani. Dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan doa atau permohonan yang kita minta kepada orang yang sudah wafat, dia bisa mendengarkan. Mendengarkan saja tidak, apalagi mengabulkan. Kalaupun dia sanggup mendengarkan, maka dia tidak akan sanggup untuk mengabulkan. Dan disebutkan dalam hadis sahih, ada malaikat khusus Allah tugaskan untuk menyampaikan salawat dan salam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya, jadi salawat dan salam kita pun enggak langsung beliau dengarkan, tetapi disampaikan oleh malaikat. Itu pun tugasnya hanya menyampaikan salawat dan salam. Salawat dan salam itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti beliau belum selamat sehingga kita perlu bersalawat, tidak namun untuk menambah kebaikan beliau. Itu arti salawat. Karena ada orang-orang misionaris, mereka bagi-bagikan buku kepada umat Islam, bukti Islam bukan agama yang benar. Di antaranya apa? Umatnya disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasulnya belum selamat. Sehingga perlu berselawat. Ada jemaah sekalian. Ini orang-orang Nasrani menulis di negeri mayoritas muslim, mereka nggak takut. Karena umat Islamnya lemah, tidak berdaya. Mereka tulis, mereka sebarkan di tengah masyarakat kaum muslimin. Maka kita katakan, salawat bukan untuk menyelamatkan Nabi SAW, tapi untuk minta kepada Allah agar Allah menambah keselamatan dan kebaikan beliau yang telah Allah berikan. Jadi bukan beliau belum selamat, tidak. Bahkan Allah sudah menegaskan, "Inna kal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada mu wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Kata Nabi SAW Nahrun fil jannah Al-Kauthar itu adalah sungai di surga Jadi Nabi SAW sudah dijamin masuk surga Buktinya beliau sudah punya sungai bahkan di surga Yang akan juga dinikmati oleh umat beliau akan minum dari sungai tersebut. Iya. Jadi dulu para sahabat minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan mereka. Dan ketika beliau sudah wafat, kata Syekh, li'anna sahabah lam yakunu yaf'aluna dhalik. Kenapa tidak boleh berdoa atau meminta kepada Nabi SAW agar diteruskan permohonan kita kepada Allah karena sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Enggak ada satupun sahabat meminta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar permohonannya diteruskan kepada Allah setelah beliau wafat. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada mereka. Iya. Pelajaran yang kelima, at-ta'lim bi tariqati soal li'annahu awqa fin nafs pengajaran dalam bentuk tanya jawab karena itu lebih membekas di dalam benak seseorang maksudnya Nabi SAW Nabi SAW seringkali kalau mau mengajari beliau tanya dulu kepada orang tersebut Contohnya hadis yang terkenal ada di bab pertama, hadis terakhir. Hadis Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW bertanya dulu kepadanya, Ya Mu'ad, atadri mahakullahi alal ibad wa mahakul ibadi alallah? Apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Apa susahnya Nabi SAW langsung menyampaikan tidak perlu bertanya? Mudah kan? Tapi kenapa Nabi SAW bertanya terlebih dahulu? Kenapa jamaah sekalian? Untuk menarik perhatian. Karena kalau kita belajar agama harus perhatian. Wajib kita perhatikan. Karena pentingnya yang disampaikan tersebut. Inilah jemaah sekalian, lima pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Sekali lagi hadis ini lemah, tapi lima pelajaran yang kita sebutkan didukung dengan dalil-dalil lain sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan bagus sekali. Apa perbedaan bab ini dengan bab larangan menolak orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah? Ini bagus sekali pertanyaannya. Karena seakan-akan bab ini bertentangan. Sudah pernah kita bahas, kita tidak boleh menolak permintaan orang selama permintaan itu mampu kita tunaikan dan tidak bermudarat bagi kita dan tidak menyelesaikan syariat. Enggak boleh kita tolak apabila dia menyebut nama Allah. Apabila dia menyebut nama Allah. Misalkan dia katakan dengan nama Allah saya minta bantuanmu. Kita mampu membantu dan tidak memudaratkan kita dan tidak bertentangan dengan syariat maka wajib kita bantu untuk mengagungkan nama Allah yang telah dia gunakan namanya untuk meminta jadi di situ menunjukkan dia meminta dengan menyebut nama Allah berarti itu boleh berarti itu boleh tetapi dalam bab ini kita pelajari tidak boleh minta syafaat kepada seseorang dengan menyebut nama Allah. Maka ini dalam syarahnya Syekh Ibn Uthaymin beliau sudah menjelaskan. Nanti bisa dilihat juga dalam penjelasan beliau dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kata beliau, ketika kita mengucapkan saya minta tolong kepadamu dengan nama Allah maka itu tidak mengandung makna itu tidak mengandung makna Allah direndahkan justru sebaliknya Allah ditinggikan jadi orang itu seperti ditekan dengan nama Allah berarti kan nama Allah tinggi mulia orang itu seperti ditekan dengan nama Allah tetapi kalimat astashfi'u billahi alaika maka kalimat ini mengandung Allah yang lebih rendah aku minta syafaat kepadamu dengan Allah kalimat seperti ini dalam bahasa Arab bermakna Allah yang lebih rendah daripada makhluk yang dimintai syafaat seperti saya contohkan tadi kalau anak ingin membantu kawannya dengan meminta orang tuanya membantu kawannya. Maka namanya anak ini memberi syafaat. Karena posisi dia lebih rendah. Tapi kalau sebaliknya tidak disebut memberi syafaat, tapi memberi perintah. Orang tua menyuruh si anak bantu dia. Itu kan perintah namanya. Sebab posisi orang tua lebih tinggi. Maka dari itu Ketika kita mengatakan pada saat Nabi SAW masih hidup, Astashfi'u bika Allah. Aku mohon syafaat kepada Allah denganmu. Itu boleh. Karena menunjukkan Nabi SAW lebih rendah derajatnya daripada Allah. Kalau dibalik tidak boleh. Baik, jadi itu penjelasan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Bagaimana hukumnya mempercayai perakiraan cuaca BMKG? Contoh apabila kita mau pergi dan mengurungkan niat karena menurut perakiraan cuaca dari BMK, BMKG akan turun hujan. Jawabannya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Kalau kita memastikan, maka kita berarti sampai pada tahap sok tahu perkara gaib. Dan faktanya mendung tidak selalu berarti hujan. Itu kan cuma perakiraan. Faktanya tidak selalu begitu. Kenapa boleh kita percaya asal tidak memastikan? Karena BMKG itu melakukan perakiraan cuaca tidak seperti yang dilakukan oleh dukun. Tidak sama dengan ramalan-ramalan yang dilakukan oleh para dukun mereka melakukan perkiraan dengan adanya sebab akibat. Dengan adanya sebab akibat. Mereka teliti, mereka perhatikan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Setiap putaran angin mengarah ke satu tempat terjadi hujan di daerah sini. Kalau putaran angin mengarah ke sana terjadi hujan di daerah situ. Sama saja ketika kita melihat awan telah hitam atau langit mendung. Boleh nggak kita katakan nampaknya sebentar lagi hujan? Boleh kan? Karena ada hubungan antara sebab dengan akibat. Adapun yang dilakukan para dukun itu nggak ada hubungan sama sekali. Dia lihat garis tangan nasib Anda bulan ini begini dan begitu. nggak ada hubungan. Apa hubungannya garis tangan dengan nasib dia? atau ramalan bintangnya. Dia lahir bulan September, bintangnya Libra. Maka di bulan ini dia masih tetap akan menjomblo. Misalkan, nggak ada hubungan. nggak ada hubungan antara sebab dengan akibat. Jadi beda antara ramalan para dukun dengan perakiraan cuaca yang dibuat oleh BMKG. Para dukun tidak ilmiah dan BMKG itu ilmiah. Itu bedanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. ala warahmatullahi muhammadin Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.